Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd Kita melanjutkan uh, tentang al-muharramat wanita-wanita yang diharamkan dinikahi yang muafkatan yang sementara waktu <clears throat> kemarin sudah dijelaskan yang e, ketiga adalah istri orang lain sekarang adalah al mutallaqah salasan e, eh, wanita yang telah ditolak atau telah dicerai dengan talak tiga ini tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang telah mentalak dia dengan talak tiga kecuali setelah dia menikah dengan e, pria lain dengan akad nikah yang sahih dan terjadi dukhul di antara e, si apa si e, wanita tersebut dengan laki-laki yang kedua ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan jika si suami mencerainya yang ketiga kalinya maka wanita itu si istri mantan istri tidak halal baginya setelah itu setelah talak tiga sampai si istri menikah dengan suami atau pria yang lain Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. Kalau kemudian si pria yang kedua mencerainya, maka tidak ada dosa atas keduanya, atas si wanita dan pria yang pertama. Mereka e, kembali ya, menikah jika keduanya e, meyakini atau uh, punya dugaan kuat bisa menegakkan batasan-batasan hukum Allah dalam rumah tangga. Jadi sini uh, wanita yang telah ditalak tiga oleh si suami yang uh, tidak halal bagi suami atau si laki-laki yang telah mentalaknya sehingga si wanita tersebut menikah dengan pria lain dengan pernikahan yang sahih dalam arti bukan dalam rangka uh, apa tahlil ya tidak ada persekongkolan antara si pria pertama dengan yang kedua atau antara si pria yang kedua dengan wanita tersebut terus terjadi duhul juga disyaratkan adanya duhul kemudian dicerai dengan perceraian yang biasa bukan e, kesepakatan dan juga e, apa e, atau ditinggal wafat oleh si si pria yang kedua ini. Karena dalam hadis Bukhari Muslim uh, Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat mencerai istrinya dengan talak tiga, kemudian nikah dengan si perempuan nikah dengan wanita eh, dengan laki-laki yang lain, kemudian si pria si wanita ini ingin kembali kepada pria yang pertama. Kata Rasul apa? La tidak boleh. Ini kan maksudnya setelah dicerai, kemudian sebelum terjadi duhul, kemudian kata Rasul apa? La hatta yazuqo al akhir min usairi min usairiti tihama zaqo al-awwal. Tidak boleh, tidak halal sampai apa? Sampai pria yang kedua ini me menikmati dari kamu apa yang telah e, sebagaimana pria pertama telah e, menikmatinya. Maksudnya harus ada terjadi apa? dukhul itu. Itu kaitan dengan uh, yang ditalak dengan talak tiga. Ini haramnya sementara. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, yang diharamkan juga adalah orang yang sedang ihram. Muhrim ya. Muhrim itu orang sedang ihram. Kan kalau di kita biasa Eh, disebutkan uh, dia tidak hal bagi kamu karena dia muhrim bukan muhrim tapi mahram kalau kaitan dengan apa kerabatan. Tapi kalau muhrim orang yang sedang ihram. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim eh, yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan la yang kihul muhrim la yang kihul muhrim wala yungkih wala yaktub. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar juga dalam tambahan Ibnu Hibban wala yukhtabu alaihi dan tidak boleh menerima lamaran maksudnya si wali itu jadi orang sedang ihram tidak boleh menikah baik si laki-laki atau perempuannya e, kemudian tidak boleh juga e, mewakilkan untuk melakukan akad nikah. Tidak boleh juga menjadi wali dalam pernikahan. Tidak boleh juga apa e, apa menerima khidbah. Jadi orang yang sedang ihram itu e, tidak sah dia menikah atau menikahkan atau mewakilkan pernikahan atau menerima lamaran. E, kalau ada orang yang mengatakan kan ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari Muslim bahwa uh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Rasulullah menikahi Maimunah sedangkan Rasul dalam keadaan ihram. Ini kan hadis Bukhari Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa ini dugaan Ibnu Abbas karena uh, dalam uh, Sahih Muslim sendiri dari Maimunah pelaku kisah ini Maimunah yang apa dinikahi Rasulullah, Maimunah mengatakan apa? Anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa wahwa halalun. Bahwa Rasul menikahinya sedangkan Rasul dalam keadaan halal bukan ihram. Tentu pelaku kisah, pelaku ya lebih tahu tentang kejadiannya daripada orang yang menghikayatkannya. Mungkin Ibnu Abbas menduga karena uh, Rasul baru selesai ihram mungkin masih pakaian ihram dikira masih dalam keadaan ihram. Sedangkan Maimunah lebih tahu tentang kisah ini karena eh, beliau sendiri yang dinikahinya. Makanya uh, ulama mengatakan bahwa uh, yang roji ini adalah uh, perewetan Maimunah karena sahibul kisah, sahibatul kisah dia uh, beliau adalah orang yang pemeran kisah ini. Bahwa Rasul menikahinya dalam keadaan halal bukan dalam keadaan ihram. Kalau orang melakukan akad nikah dalam keadaan ihram tidak sah gitu kan. Tidak tidak sah. Itu kaitan dengan uh, orang yang sedang ihram. Kemudian yang selanjutnya adalah zawajul amah ma'al kudrati 'ala zawaj bil hurrah. Menikahi hamba sahaya padahal mampu menikah dengan wanita merdeka. Para ulama ittafaqal ulama ala annahu yajuzu lil abdi ayyatazawwaja al amah. Para ulama sepakat bahwa hamba sahaya sah atau boleh menikah dengan mesti budak laki-laki boleh nikah dengan budak perempuan. Boleh seperti e, Barirah dengan Mugis ya. Dalam e, pada zaman Rasulullah Barirah dengan Mugis mungkin sama saya Bariroh juga hamba saya menikah. Kemudian juga ulama sepakat ala annahu yajuzu lil hurrati an tatazawwaja al abda idza radiyat bidzalika hiya wa awliya'uha. Para ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka wanita merdeka boleh nikah dengan budak laki-laki budak jika si wanita tersebut dan wali-walinya setuju. Jadi e, wanita merdeka boleh nikah dengan budak, tapi syaratnya apa? Dia sendiri ridho dan semua walinya ridho. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah laki-laki merdeka nikah dengan hamba sahaya. Para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh dengan dua syarat. Pertama, ada mulkudro ala nikah hurrah. Syarat pertama tidak mampu menikah dengan wanita merdeka. Karena Allah mengatakan, "Wa malam lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanikum fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Barang siapa yang tidak mampu di antara kalian taulan, apa taulan di sini kemampuan ya. Tidak mampu untuk menikah dengan wanita merdeka ya. E, maka famimma malakat aymanukum Maka dengan hamba saya yang hamba saya itu boleh. Tapi syaratnya di sini apa? Tidak mampu untuk menikah dengan wanita eh, merdeka. Maksud tidak mampu maharnya Kemudian juga syarat kedua adalah khawful anat. Khawatir terjatuh dalam zina. Tidak mampu uh, biaya menikah dengan wanita merdeka. Terus juga khawatir jatuh ke dalam penzinaan. Karena di akhir ayat Allah mengatakan Zalika kaliman khasyal anata minkum. Hal tersebut, kebolehan menikah dengan uh, hamba saya bagi orang yang khawatir jatuh dalam perzinaan di antara kalian. Kenapa uh, para ulama uh, memperketat maksudnya ayat Al-Qur'an memperketat uh, syarat menikah dengan hamba saya? Karena kalau laki-laki merdeka menikah dengan hamba saya artinya apa? dia merela anak dia yang lahir dari hamba saya itu menjadi budak milik orang lain. Si A nih, orang merdeka. Si B, hamba saya, milik si C. Kalau si A ini si laki-laki merdeka nikah dengan si B, terus lahir hamba saya D, itu kan. Ini si D ini yang lahir ini anak ini hamba saya, milik si C makanya eh, apa eh, hukum asalnya tidak boleh menikah dengan hamba sahaya kecuali dengan syarat dua tadi karena Al-Quran mensyaratkan dua tadi apa tidak mampu menikah dengan wanita merdeka dan kedua khawatir jatuh dalam perzinaan makanya diwetkan dari Umar bahwa beliau mengatakan ayyuma hurrin tazawwaja amatan faqad araqa nisfahu Eh, laki-laki merdeka mana saja yang menikah dengan budak maka dia telah memperbudak separuh dirinya maksudnya anaknya jadi budak gitu kemudian uh, selanjutnya zawaj Azania menikah dengan pezina Dan zaman sekarang banyak kan maksudnya uh, karena pergaulan bebas apa maksudnya sebelum ya pacaran kan terus jadi apa zina nah boleh tidak menikah dengan eh, laki-laki uh, atau dengan pezina laki uh, wanita yang berzina gitu. Uh, para ulama sepakat ya, terhadap satu syarat karena ada dua syarat yang satu di di disepakati karena dengan nas Al-Quran sore bahwa tidak boleh menikah dengan pezina kecuali jika taubat taubat dari zinanya karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dalam surat An-Nur tentang bahwa uh, wan, apa laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau yang wanita musyrik. Uh, wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh eh, oh, laki-laki uh, yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Terus apa? Wa hurrima 'alal mu'minin. Diharamkan hal tersebut menikah dengan pezina tersebut atas orang-orang mukmin. Karena kan kita tahu dalam hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah berzina orang yang berzina sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Tidak disebut mukmin, ya, eh, jadi jadi muslim. Jadi kalau dalam nas Al-Qur'an kan mukmin itu maksudnya orang yang sempurna imannya. Bukan artinya kalau bukan mukmin adalah kafir itu kan. Kan la yasriku sarik hina yasrik bahwa mukmin. Uh, eh, ini maksudnya bukan mukmin artinya dia adalah bukan orang mukmin yang sempurna imannya, tapi dia orang muslim atau mukmin naqisul iman. Nah, menikah e, hal tersebut menikah dengan pezina itu haram atas orang-orang mukmin. Artinya kalau e, karena sematan mukmin itu lenyap dari pezina. Dia tidak disebut mukmin dengan kalimat mutlak, tapi mukmin naqisul iman atau bahasa yang uh, itu yang muslim karena kan muslim lebih umum nah menikah dengan pezina yang tidak disebut mukmin tapi dia mukmin akisul haram atas orang-orang mukmin yang tidak melakukan zina oleh sebab itu disyaratkan boleh menikah dengan pezina kalau laki-laki dengan wanita yang berzina syaratnya pertama si perempuan tersebut tobat dari perzinahannya tobat itu syarat pertama yang disepakati. Syarat kedua, uh, tapi ini tidak disepakati oleh para ulama. Itu apa? Istibro. Istibro itu adalah uh, itu membebaskan rahim. Dalam hadis Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud uh, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasul mengatakan tentang sabaya autos, tentang tawanan-tawanan wanita-wanita musyrik yang ditawan ketika awatos, orang awatos. Rasul mengatakan la tuta'u hamilun hatta tadu'a wa la gueru zati hamlin hatta tahidu haidotan. Uh, eh, yang sedang hamil maksudnya ini hamba saya yang kan kalau wanita kalau jadi tawanan langsung jadi hamba saya kalau dibagikan kepada mujahidin udah langsung halal bagi mereka tapi kalau sedang hamil kata Rasul tidak boleh digauli sampai melahirkan. Kalau tidak sedang hamil tidak boleh digauli sampai istibro membebaskan ha, apa rahimnya dengan satu kali haid. Nah, e, ulama seperti Imam Ahmad mengkiaskan keharusan istibro ini e, pezina tidak boleh dinikahi dia istibro kalau sedang haid apa tidak hamil berarti satu kali haid ditunggu dulu jangan umpamanya nih uh, suka sama umpamanya yang laki-laki yang menzinahinya umpamanya kan atau laki-laki yang lain tidak boleh nikah dengan yang wanita yang sedang yang dizinainya atau yang pesina kecuali tadi syaratnya dua-duanya tobat kan kedua kata Imam Ahmad apa harus istibro kalau sedang hamil tunggu sampai melahirkan kalau tidak hamil tunggu satu kali haid. Itu kata Imam Ahmad. Kata Imam ash shafii boleh walaupun sedang hamil. Kenapa? Karena e, sperma atau nutfah hasil zina itu tidak memiliki hurma, tidak memiliki kesucian, kehormatan. Boleh dinikahi, ya tadi syaratnya tobat kan, boleh dinikahi walaupun sedang hamil dan boleh digauli. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dinikahi tapi tidak boleh digauli sampai satu sampai istibro terlebih dahulu. Tapi yang disepakati syarat apa tadi? Taubat dari zinanya. Karena uh, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghalalkan menikahkan dengan syarat wanita yang dinikahinya apa? memiliki sifat afaf itu kan. Menjaga kehormatan. Allah mengatakan Al-yawma uhidalakum utayyibat wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat. Ini kan yang dihalalkan apa? Al muhsanat minal mu'minat. Al-muhsanat adalah wanita yang menjaga kehormatan. Itu e, menikah dengan pezina. Cuma kan kalau di Indonesia ini kan karena banyak mengikuti mazhab syafii kan. Makanya banyak yang menikahkan dalam keadaan hamil. Kemudian yang ke yang selanjutnya adalah zawaj al-mula'anah atau al-mula'inah. Menikahi wanita yang melakukan li'an. Kan dalam rumah tangga, eh, dalam kita nikah nanti akan ada bab li'an. an ini ketika suami laki-laki menuduh istrinya berzina atau menuduh ini anak bukan anak saya <clears throat> katanya suami. Itu namanya apa? Berarti kalau bukan anak saya berarti hasil hasil zina. Itu kan menuduh apa? Zina. Kan dalam Islam kalau menuduh zina, kalau tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, terus tidak ada eh, dari si pelaku, dari si si wanita atau tidak ada saksi empat orang yang menuduh kenapa? Kena dera kan sebagai khazib orang yang menuduh berzina kena hukuman apa 80 deraan kan nah sekarang umpamanya si suami menuduh istrinya menuduh istrinya kalau sekarang di rumah tiba-tiba ada ada laki-laki bersama istrinya di kamarnya sekarang kalau mau mengatakan menuduh berzina terus menyebarkannya dia yang kena hukuman kan kalau membiarkan nggak punya giro kan tidak punya goyro kecemburuan dayus kan dosa ya bagaimana apa dibiarkan makanya dalam hadis Ibnu Umar uh, datang seorang laki-laki mengatakan Ya Rasulullah, ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna? In takallama takallama bi amrin azim wa in sakata sakata ala misli zalika. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang pria mendapatkan istrinya sedang berzina? Melihat gitu kan di kamar sendiri. Kalau si laki-laki berbicara maksudnya e, menuduh mengasih tahu lapor sama hakim berarti mengatakan sesuatu yang besar karena nggak punya bukti. Kalau diam juga mendiamkan hal yang besar. Rasul tidak menjawab. Terus tanya lagi, oh, orang itu pergi, terus datang lagi, terus turun ayat tentang mula anak Itu apa? Ayat dalam surat An-Nur nanti akan ada bahasan dalam mula anak bahwa si laki-laki dengan perempuan dihadapkan ke hadapan hakim. Terus si laki-laki mengatakan uh, apa? Mengatakan uh, bahwa dia uh, mengatakan apa? Sumpah demi Allah bahwa istrinya berzina atau kalau menafikan ini anak bukan anak saya. Terus yang kelima dia mengatakan kalau saya dusta maka laknat Allah terhadap saya. Ini kalau sudah diucapkan oleh si, si, si suami, si istri, kalau dia kan si istri dinasehati gitu kan. Kalau si istri mengakui emang saya berzina, <coughs> maka dirajam kan. Nah kalau si istri tidak mengakui, <coughs> maka untuk uh, tidak mengakui dan untuk me, apa, menolak hukum rajam bagi dia, maka si istri harus me, membalas ucapan suami mengatakan demi Allah bahwa yang dia tuduhkan kepada saya adalah dusta. Itu empat kali. Terus yang kelima kali mengatakan dan seandainya dia benar maka murka Allah terhadap saya. itu namanya lian. Nah kalau sudah dilakukan apa? Langsung si suami istri ini dipisah selamanya dan tidak boleh menikah selamanya. Itu namanya apa? Mula'inah. Jadi wanita yang melakukan li'an dengan suaminya kan dipisah. Diko, sampai mati pun tidak boleh dinikahi lagi. Itu namanya mula'inah. bisa dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9 di sini walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhadau illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin wa عنها العذاب أن تشهد أربع arba'a بالله إنه لمن laminal والخامسة أن khamisata الله ghadaballahi إن كان من الصادقين. dan pria-pria uh, yang menuduh istrinya berzina sedangkan mereka tidak punya bukti kecuali diri sendiri, tidak punya saksi kecuali diri sendiri, maka kesaksian dia adalah apa? arba'u syahadatin billah Eh, kesak apa, uh, sumpah empat kali dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang yang jujur, benar dalam tuduhannya. Dan yang kelima mengatakan bahwa laknat Allah terhadap dia jika dia bohong. Kemudian si wanita menolak e, e, kesaksian si wanita dengan empat kali kesaksian dengan nama Allah bahwa dia ter, si laki-laki termasuk orang yang e, dusta itu bisa e, apa menolak azab maksudnya rajam dari dari dirinya. Dan yang kelima bahwa murka Allah atas si wanita jika laki-laki benar dalam tuduhannya. Itu kaitan dengan li'an. Kemudian selanjutnya zawaj al-musyrikah menikah dengan wanita musyrikah, musyrik. اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم يتزوج من الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتد عن الإسلام ولا عابدة البقر ولا المعتقد ولا المعتقدة لمذهب الإباحية para ulama sepakat tidak halal pria muslim menikah dengan penyembah orang paganisme, orang berhalaisme atau zindik wanita zindik atau yang murtad dari Islam atau penyembah sapi penyembah apa api atau penganut paham ibahiyah yang serba boleh orang semacam ini tidak halal di dinikah orang Hindu Buddha Sinto Konghucu wanita murtad orang animisme animis dinamis itu tidak halal menikah dengan wanita-wanita penganut paham tersebut karena Allah mengatakan wala tangkihul musyrikati hatta yu'min jangan kalian menikahi dengan wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Ini uh, Muqatil mengatakan tentang sebab nuzul ayat ini bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abi Mursid al Ghonawi. Uh, eh, dia diutus Rasulullah SAW ke Mekah secara rahasia untuk uh, mengeluarkan sebagian sahabat beliau yang ada masih di Mekah. Dan di Mekah dulu ketika zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, Abu Mursid ini punya apa kalau oh, zaman sekarang punya pacar itu kan seorang wanita e, namanya Inak kemudian tatkala Abu Mursi datang ke Mekah Inak ini mendatangi Abu Mursi dan minta dinikahi kemudian Abu Mursi mengatakan eh, bahwa e, saya harus minta izin dulu kepada Rasulullah SAW kemudian minta izin setelah pulang ke Madinah kemudian Rasul melarang menikah dengan dengan dia karena dia wanita musyrik. Ini kaitan dengan apa? Dengan menikah dengan wanita musyrik Nanti insya Allah kita lanjutkan menikah dengan wanita ahli kitab. Kita tutup. Subhanallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.